ilmu agama ini Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau semuanya, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang keutamaan kota Madinah dan juga tata cara atau adab-adab berziarah di kota Rasulullah SAW ini. Kota Madinah telah Allah SWT berikan keutamaan-keutamaan yang banyak yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwasanya kota ini telah Allah jadikan salah satu dari tanah haram dan Allah SWT telah menjadikan di dunia ini dua tanah haram yang pertama adalah tanah haram yang ada di Mekah Kemudian yang kedua adalah tanah haram yang ada di kota Madinah ini Rasulullah SAW bersabda Inna Ibrahim harrama Makkata wa inni haramtul Madinah Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah Dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Madinah Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Di dalam sahih beliau Beliau mengatakan Inna Ibrahim harrama Mekah Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Madinah Kata mengharamkan di sini maksudnya adalah menunjukkan keharaman, menampakkan keharaman. Dan yang mengharamkan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Ibrahim dan juga Rasulullah SAW Maka beliau berdoa tugasnya adalah menunjukkan keharaman tersebut kepada manusia Apa yang diharamkan yang diharamkan adalah apa yang tersebut di dalam sebuah hadis bahwasanya beliau SAW mengatakan inni haramtu ma baina la batai al-Madinah ayuqta'a idahuha au yuqtala sayduha kata beliau SAW sesungguhnya aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua lahar dingin di kota Madinah untuk diapakan untuk dipotong pohonnya dan juga untuk dibunuh buruannya. Jadi tanah haram di sini maksudnya diharamkan kita untuk memotong pohon yang ada di tanah haram, yaitu yang dimaksud dengan pohon di sini adalah pohon yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan manusia. Adapun pohon yang ditanam oleh manusia dan dirawat oleh manusia di taman-taman, maka ini tidak masalah dipotong. Jadi yang dilarang adalah pohon-pohon yang ditumbuhkan oleh Allah Swt wa di tanah haram tanpa ada campur tangan manusia. Au yuk au Dan juga dilarang untuk membunuh hewan buruan yang ada di kota atau di tanah haram ini. Jadi kalau ada hewan buruan seperti merpati misalnya, maka tidak boleh diburu. Ini termasuk di antara hukum-hukum tanah haram. Dan tanah haram ini adalah daerah atau wilayah yang sudah dibatasi oleh syariat ini. Jadi tanah haram ini memiliki batas-batas tertentu yang sudah ditentukan oleh agama ini, oleh syariat. Nah, untuk tanah haram yang ada di kota Madinah, batas utaranya adalah Bukit Thaur. Bukit Thaur ini adalah bukit yang terletak di sebelah belakang Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Ini batas utara dari tanah haram kota Madinah. Adapun batas selatan maka dibatasi dengan bukit air yang kurang lebih letaknya setelah Mikot. Rasulullah SAW bersabda, Al-Madinatu haramun ma bayna airin ila thawr. Kota Madinah itu adalah tanah haram dari mana? Ma baina airin ila taur. Dari air sampai taur. Air ini letaknya di setelah miqat. Kemudian taur ini letaknya kurang lebih di sebelah belakang Gunung Uhud. Ini adalah batas tanah haram Madinah dari utara sampai selatan. Adapun batas timur dan barat maka dibatasi oleh lahar dingin lahar dingin yang terletak di bagian barat dan juga sebelah timur kota atau tanah tanah haram. Dan sampai sekarang lahar dingin tersebut masih ada. Lahar dingin yang ada di sebelah barat dinamakan dengan Al-Wabirah. Dan lahar dingin yang ada di sebelah timur dinamakan dengan Waqim. Dan dua-duanya masih ada. Dan di zaman Nabi SAW ketika perang Khandaq beliau menghubungkan antara dua lahar dingin ini untuk menjaga Madinah dari serangan orang-orang musyrikin. Ya beliau menghubungkan antara dua lahar dingin ini dengan membuat parit. Ini adalah batas timur dan barat dari tanah haram. Jadi tanah haram batasnya sudah ditentukan oleh syariat dan dari zaman dulu sampai sekarang tidak berubah. Adapun kota Madinah maka ini sudah berkembang dan sudah berubah dengan berlalunya waktu. Di zaman Rasulullah SAW, kota Medina lebih kecil daripada tanah haram itu sendiri. Namun di zaman kita ini, maka kota Medina sudah lebih luas daripada tanah haram. Oleh karena itu, ada sebagian dari kota Medina yang termasuk tanah haram dan ada sebagian yang di luar tanah di luar tanah haram. Dan termasuk hal yang membedakan antara tanah haram dengan selain tanah haram bahwasanya dosa yang dikerjakan di tanah haram ini lebih besar daripada dosa yang dikerjakan di luar tanah haram. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah Yang kedua adalah bahwasanya iman ini akan kembali ke kota Madinah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la ya'rizu ila al-Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Sesungguhnya iman ini akan kembali ke kota Madinah. Sebagaimana seekor ular akan kembali ke sarangnya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahasanya manusia ini akan senantiasa hatinya menuju ke kota Rasulullah SAW ini. Ingin ke sana, ingin berziarah ke kota Madinah. Karena apa? Karena rasa cinta mereka terhadap kota kota ini. Kemudian di antara man kota Madinah yang ketiga, bahasanya Rasulullah SAW dulu pernah berdoa dan mendoakan untuk kota Madinah ini dengan kebaikan dan juga berkah. Beliau SAW berdoa Allahumma barik lana fi thamarina Allahumma barik lana fi thamarina Wa barik lana fi madinatina Wa barik lana fi sa'ina Wa barik lana fi muddina Yang artinya Ya Allah Berkailah untuk kami di dalam buah-buahan kami Dan berkailah untuk kami di dalam kota kami Yaitu kota Madinah Dan berkailah untuk kami di dalam sok kami dan berkailah untuk kami di dalam maut kami. Jadi beliau mendoakan keberkahan untuk kota Madinah ini. Dan makna dari al-barakah adalah ziyadatul khair wa thabatuhu. Makna dari berkah adalah tambahan kebaikan dan juga langgengnya kebaikan tersebut. Jadi beliau SAW mendoakan untuk kota Madinah ini semoga ditambah kebaikannya dan dilanggengkan kebaikan yang ada di kota Madinah ini. Ini menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah dibandingkan kota yang yang lain dan masih banyak yang keutamaan keutamaan kota Madinah dan kita cukupkan dengan tiga keutamaan saja. Kita masuk kepada tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah ini tempat-tempat yang diziarahi di kota Madinah ini yang disyariatkan untuk diziarahi dalam rangka untuk beribadah di sana atau melakukan amalan di sana ini hanya ada lima tidak lebih dari itu lima tempat ini terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan dua masjid dan tiga kuburan Masjid yang pertama adalah Al-Masjidun Nabawi Yaitu Masjid Nabawi Dan masjid inilah Yang ke sini atau ke kota Madinah ini Kita tujuan utamanya adalah untuk sholat di masjid ini Jadi tujuan utama kita datang ke Madinah ini adalah untuk sholat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk ke tempat yang lain. Jadi tujuan utamanya adalah sholat di masjid Rasulullah SAW ini. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, لا tushaddur rihal إلا ila thalathati masajid. Tidak boleh kita berpayah-payah bepergian jauh ke sebuah tempat untuk melakukan ibadah kecuali ketiga masjid al Masjidil haram wa Masjidil Hada, wal Masjidil aqsa Yang pertama adalah Masjidil haram kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi, yaitu masjidku ini kata beliau SAW wal masjidil aqsa kemudian yang ketiga adalah masjidil aqsa jadi masjid Nabawi ini adalah salah satu masjid yang diperintahkan kita untuk datang jauh-jauh ke sana untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Jadi tujuan utama kita ke sini bukan untuk berziarah ke kuburan atau ziarah ke Masjid Kuba. Itu semuanya adalah tujuan yang kedua dan ketiga. Adapun tujuan yang pertama dan utama adalah untuk sholat di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid ini didirikan ketika Rasulullah SAW di awal-awal beliau datang ke kota Madinah Yaitu ketika awal-awal beliau hijrah pada tahun 1 Hijriah Yang awalnya dulu ukurannya kecil Hanya sekitar 30 meter kali 30 meter Dan sekarang ini sudah diperluas beberapa kali Terakhir kali adalah 20 tahun yang lalu itu di zaman Raja Fahad rahimahullah Keutamaan sholat di masjid ini Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW Sholatun fi masjid hadha Khairun min alfi sholatin fi masiwahu illa al-masjid al-haram Sholat sekali di masjidku ini Kata beliau Itu lebih baik daripada seribu kali Sholat di masjid yang lain Kecuali di masjidil haram Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sholat sekali di masjid Rasulullah SAW ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Kecuali kecuali Masjidil Haram, karena sholat sekali di Masjidil Haram ini lebih baik daripada seratus ribu kali sholat di masjid yang lain. Dan ini adalah keutamaan yang besar. Jadi kelipatannya bukan dua kali lipat bukan lima, bukan sepuluh, bukan seratus, bukan dua ratus, bukan lima ratus, akan tetapi seribu kali lipat. Dan ini kesempatan bagi kita semua untuk memperbanyak sholat di mesin Nabawi ini. Karena nanti di akhirat akan ditimbang kebaikan dan juga kejelekan kita. Dan ini adalah kesempatan kita untuk memperberat ketimbangan kebaikan kita. Karena sholat sekali di sini seperti seribu kali atau bahkan lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang hukum-hukum yang berkaitan di Masjid Nabawi ini bahwasanya keutamaan seribu kali lipat ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah keutamaan seribu kali lipat mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi bukan sholat fardu saja dan juga bukan sholat sunnah saja. Mencakup kedua-duanya. Karena beliau SAW mengatakan sholatun fi ini, Sholat sekali di masjidku ini. Beliau mengatakan sholatun. Sholat sekali dan beliau tidak mengatakan sholatul fard. Sholat fardu atau sholat sunnah. Tapi beliau mengatakan solatun. Ini menunjukkan bahasanya solat di sini adalah mutlak, mencakup solat fardu maupun solat sunnah. Jadi seandainya seseorang solat maghrib di sini sekali, maka itu lebih baik daripada seribu kali solat maghrib di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan seandainya seseorang solat ba'diyah maghrib di sini sekali, maka itu lebih baik daripada seribu kali solat ba'diyah maghrib di masjid yang lain. Jadi ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah Kemudian keutamaan seribu kali lipat ini Mencakup masjid yang asli yang ada di zaman Nabi SAW Maupun yang perluasan Keutamaan seribu kali lipat ini mencakup masjid yang asli Yang ada di zaman Nabi SAW Dan juga masjid yang termasuk perluasan Dalilnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika mereka memperluas Masjid Nabawi di zaman mereka mereka telah memperluas Masjid Nabawi ini ke arah depan yaitu ke arah kiblat dan saat itu mereka berdua radhiyallahu anhuma memperluas Masjid Nabawi ke tiga arah yaitu ke arah kiblat kemudian ke arah barat dan ke arah utara adapun timur maka tidak mereka perluas. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya masjid yang merupakan perluasan ini mengambil masjid yang asli. Kenapa? Karena mereka berdua telah memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Dan arah selatan atau arah kiblat di situ ada imam. Kalau diperluas ke arah depan berarti imamnya nanti maju ke depan. Sholatnya di luar masjid yang asli. Demikian pula ke arah depan, ke arah kiblat ini ada sof yang pertama. Yang merupakan sof yang paling baik bagi laki-laki. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairu sufu firjal, awaluha. Sebaik-baik sof bagi laki-laki adalah yang paling depan. Seandainya hukum perluasan ini tidak mengambil hukum masjid yang asli, niscaya mereka tidak akan memperluas Masjid Nabawi ke arah depan. Karena apa? Karena di situ ada imam, ada sop yang pertama. Tentunya akan lebih memilih untuk memperluas Masjid Nabawi ke arah yang yang lain. Supaya apa? Supaya imam dan sop yang pertama tetap berada di masjid yang asli. Dan saat itu tidak ada para sahabat yang mengingkari perbuatan mereka berdua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa hukum solat di halaman Masjid Nabawi? Apakah mengambil pahala seribu kali lipat atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya halaman masjid apabila dibatasi oleh pagar maka halaman tersebut mengambil hukum masjid halaman masjid apabila dibatasi oleh pagar maka mengambil hukum masjid. Dan ini atau inilah yang ada di Masjid Nabawi. Jadi halaman yang ada di Masjid Nabawi ini dibatasi oleh pagar. Sehingga orang yang sholat di halaman Masjid Nabawi diharapkan dia mendapatkan seribu kali lipat. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian guru kami di sini bahwasanya orang yang sholat di halaman Masjid Nabawi ini mengambil atau mendapatkan seribu kali lipat karena dia mengambil hukum masjid. Adapun orang yang sholat di luar pagar atau di luar pagar halaman Masjid Nabawi, maka dia telah sholat di luar masjid. Misalnya sholatnya di depan pasar, dan ini kadang terjadi ketika hari raya ini sholatnya sampai ke jalan-jalan Orang yang sholat di luar pagar halaman Masjid Nabawi Maka berarti dia sholat di luar masjid Artinya dia tidak mendapatkan pahala seribu kali lipat Tetapi dia mendapatkan pahala sholat berjamaah Pahala sholat berjamaahnya dia mendapatkan Tapi pahala seribu kali lipat dia tidak mendapatkannya Karena pahala seribu kali lipat ini berkaitan dengan masjid Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi. Salat sekali di masjidku ini menunjukkan bahasanya pahala seribu ini berkaitan dengan masjid. Kalau di luar masjid berarti tidak mendapatkan pahala seribu. Kemudian di dalam masjid ini ada sebuah tempat yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai taman di antara taman-taman surga. Beliau mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan rumah-rumah Rasulullah SAW saat itu berada di sebelah kiri Masjid Nabawi atau sebelah timur Masjid Nabawi, berjajar. Rumah beliau dan juga rumah-rumah istri beliau. Adapun mimbar beliau maka berada di bagian atau e, sebelah barat dari pertengahan Masjid Nabawi. Ini bukan pas di pertengahan tapi agak ke barat sedikit. Beliau mengatakan antara rumahku dengan mimbarku adalah taman-taman di antara taman-taman surga. Dan dari sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menunjukkan bahwasanya daerah ini memiliki keistimewaan dibandingkan daerah-daerah yang lain yang ada di Masjid Nabawi. Seandainya sama, untuk apa Rasulullah SAW mengatakan Raudatun min riyadil jannah Taman di antara taman-taman surga Dan para ulama berbeda pendapat Apa yang dimaksud dengan taman di antara taman-taman surga di sini Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya daerah ini nanti akan dipindah ke surga Dan ini adalah pendapat sebagian ulama yang tidak sedikit Dan ada di antara mereka yang mengatakan Maksudnya disunahkan kita melaksanakan di dalam raudhah ini atau di taman ini amalan-amalan di mana amalan-amalan tersebut akan menyampaikan kita ke dalam surga. Di mana amalan-amalan tersebut merupakan sebab masuknya kita ke dalam surga. Dan ini yang dicondongi atau yang condong kepadanya sebagian dari guru-guru kami yang ada di sini mereka mengatakan disunahkan kita untuk sholat sunnah di raudhah. Sholat sunnah. Adapun sholat fardu maka tetap disunahkan di saf yang pertama. Karena keumuman hadis khairu sufu rijal Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang paling depan. Ini maksudnya adalah ketika sholat fardu. Kemudian beliau SAW mengatakan lau ya'lamun nas ma fil nida wa safil awal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahimu alaih seandainya manusia tahu keutamaan yang ada pada adhan keutamaan adhan dan juga keutamaan berada di saf yang pertama ketika sholat Kemudian mereka tidak tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi di antara mereka. Niscaya mereka akan mengundinya, menunjukkan tentang keutamaan adzan dan juga keutamaan Sholat di soft yang pertama Bagi laki-laki Kemudian juga disunahkan di dalam raudah ini kita membaca Al-Quran Dan juga zikrullah Membaca Al-Quran dan juga zikrullah Dengan syarat Tidak terjadi mudarat di sana Boleh dianjurkan kita untuk sholat sunnah di raudah untuk beribadah di sana dengan membaca Al-Quran maupun zikrullah Tapi dengan syarat tidak terjadi mudarat Tidak memudarati kita dan juga tidak memudarati orang lain Karena Rasulullah SAW bersabda La darara wa la Tidak boleh kita memudarati diri sendiri Dan juga tidak boleh memudarati orang lain Kalau misalnya mau ke raudhah harus memudarati orang lain maka tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh seseorang hanya karena ingin melakukan yang sunnah, ingin melakukan sesuatu yang dianjurkan, kemudian dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian poin yang selanjutnya tersebar di kalangan kaum muslimin bahwasanya orang yang datang ke kota Madinah maka diwajibkan baginya untuk melakukan sholat arba'in. Dalilnya adalah apa yang tercantum di dalam Musnad Ahmad rahimahullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adzab wa bara'atun wa bari'a minan nifaq. Yang artinya barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 sholat Tidak pernah ketinggalan satu pun dari sholat tersebut Maka akan ditulis baginya Keselamatan dari neraka Keselamatan dari adab Dan juga akan terlepas dari kenifakan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan telah dihukumi doif oleh para ulama karena di dalamnya ada seorang rawi yang majhul yang tidak diketahui keadaannya dan apabila sebuah sanad hadis itu ada seorang rawi yang majhul maka hadis ini doif, oleh karena itu tidak bisa kita jadikan pegangan hadis yang hasan yang bisa kita jadikan pegangan yang hampir serupa dengan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yang artinya barang siapa yang sholat untuk Allah Artinya ikhlas karena Allah SWT Arba'ina yawman Selama 40 hari Kalau yang pertama tadi berapa? 40 Sholat Kalau ini 40 hari Yudriku takbiratal ula dia bisa mendapatkan takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam. Artinya sholat bersama imam dari awal, bukan masbuk. Fi jamaah berjamaah, artinya dia menunaikan sholat berjamaah bersama imam dan sholat bersama imam dari dari awal. Apa pahalanya? Kutibat lahu baraatan, maka akan ditetapkan baginya Baro'ah berlepas diri dari dua perkara. Yang pertama terlepas dari neraka, kemudian yang kedua adalah terlepas dari kenifakan. Bedanya hadis ini dengan yang pertama, yang pertama berkaitan dengan Masjid Nabawi. Yang daif tadi berkaitan dengan Masjid Nabawi. Adapun yang hasan ini umum Masjid Nabawi dan juga masjid yang yang lain. Seandainya kita amalkan di Indonesia, maka insya Allah akan kita dapatkan pahalanya. Kemudian perbedaan yang ke, perbedaan yang kedua, kalau masih kalau hadis yang pertama, hadis yang doif itu 40 solat. Adapun hadis yang hasan yang kedua ini adalah 40 40 hari. Ini bedanya. Dan perlu diketahui bahasanya perawinya sama di sini yaitu Anas bin Malik oleh karena itu kita mencurigai perawi yang majhul tadi yang bernama Nubaid Ibnu Amr. Ia diragukan hafalannya sehingga dia salah di dalam meriwayatkan hadis. Harusnya 40 hari dia mengatakan 40 salat. Harusnya masjidnya umum akan tapi dia mengatakan Masjid Nabawi. Jadi yang hadis yang kedua ini yang yang boleh kita amalkan yaitu hadisnya Hasan diriwayatkan oleh Tirmizi rahimahullah. Coba kita nanti dicoba Ya dicoba kalau sudah sampai ke Indonesia Sholat bersama imam 40 hari Lillah karena Allah SWT Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram Orang yang bisa sholat 40 hari Tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram Bagaimana dia bisa menjadi orang yang munafik? Gak mungkin Gak mungkin dia menjadi orang yang munafik Kemudian yang kedua Di antara tempat-tempat yang diziarahi adalah Masjid Kuba. Dan Masjid Kuba ini lebih dahulu dibangun daripada Masjid Nabawi. Karena Rasulullah SAW sebelum beliau sampai ke Madinah, beliau mampir dulu ke desa Kuba. Yang jaraknya dari sini sekitar 5 kilo. Beliau tinggal di sana, ada riwayat 5 hari dan ada riwayat 14 hari. Nah, selama beliau tinggal di sana, beliau membangun pondasinya membangun pondasi Masjid Kuba. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Keutamaan Masjid Kuba ini adalah yang tercantum di dalam hadis Rasulullah SAW Man tatahara fi baitihi Thumma ata masjid Kuba Fasalla fihi salatan Kana lahu ajru umrah Barang siapa yang bersuci dari rumahnya Kemudian dia datang ke Masjid Kuba dan menunaikan sebuah solat, maka dia mendapatkan pahala umrah dan ini adalah pahala yang agung yaitu mendapatkan pahala umrah dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dan yang dimaksud di sini adalah mendapatkan pahala umrahnya saja bukan berarti pahala di sini menggugurkan kewajiban artinya seandainya seseorang memiliki kewajiban umroh. Misalnya dia bernadar untuk umroh, Bernadar untuk umroh. Seandainya dia datang ke Masjid Kuba dan sholat di sana sekali, maka sholat ini tidak bisa menggugurkan kewajiban dia untuk menunaikan nadar nadarnya. Karena apa? Karena yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di sini adalah pahalanya bahwasanya sholatnya di sini, sholat di Masjid Kuba ini pahalanya seperti pahala umroh dan tidak menggugurkan sebuah kewajiban. Artinya orang yang punya kewajiban umroh tidak bisa gugur kecuali dia harus ke Mekah dan menunaikan um umroh. Contoh yang lain seperti sabda Nabi SAW bahwasanya kul huwallahu ahad ini pahalanya seperti sepertiga Al-Qur'an. Kul huwallahu ahad ini ta'dilu Al Qur'an kata Rasulullah SAW. Itu seperti sepertiga Al-Qur'an. Seandainya ada orang yang sholat Kemudian dia membaca Kulhuallah tiga kali Berarti dia sudah membaca satu Al-Quran Cukupkah ini Kemudian dia tidak perlu membaca Al-Fatihah Jawabannya ti tidak Karena yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW Ta'adilu thuluth Al-Quran adalah pahalanya Dan tidak bisa menggugurkan kewajiban Untuk membaca Al-Fatihah Ini maksudnya Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau setiap pekan datang ke Masjid Kuba, baik dengan jalan kaki maupun dengan naik kendaraan. Setiap pekannya beliau datang ke sana. Abdullah bin Umar mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Kuba kulla sabtin masyian wa rakiban, fa yusalli fihi raka'atain." Dulu Nabi sallallahu mendatangi Masjid Kuba setiap pekan baik dengan jalan kaki maupun naik kendaraan, kemudian sholat di dalamnya dua rakaat. Kemudian keutamaan untuk mendapatkan umrah ini, pahala umrah ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Orang yang sholat fardu di Masjid Kuba dapat pahala umrah. Demikian pula orang yang sholat sunnah. Karena beliau SAW mengatakan, fasalla fihi sholatan. dalam hadis tadi disebutkan fasal fihi sholatan. Kemudian sholat di sana sebuah sholat. Ini mutlak. Entah itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi orang yang datang ke sana pagi-pagi kemudian sholat duha, maka diharapkan dia mendapatkan pahala umrah. Kemudian poin yang selanjutnya tidak boleh kita datang jauh-jauh dari tempat yang jauh, tidak boleh kita datang ke Masjid Kuba dari tempat yang jauh dengan tujuan utama datang ke Masjid Kuba. Misalnya dari Indonesia datang ke Medina dengan tujuan untuk tujuan utamanya adalah untuk sholat di masjid Kuba. Ini tidak diperbolehkan karena Rasulullah SAW membatasi bahwasanya yang boleh untuk dizarai dengan cara berpayah-payah datang ke sana untuk menunaikan sholat di sana hanya tiga masjid seperti yang, seperti yang kita sebutkan di awal pertemuan tadi Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi dan juga Masjid al Aqsa. Adapun Masjid Kuba meskipun ada keutamaan pahala umrahnya tetap tidak boleh kita syaddur rihal yaitu datang dari jauh-jauh dari tempat yang jauh untuk ke Masjid Kuba akan tapi kalau kita sholat dulu di Masjid Nabawi dan menjadikan Masjid Nabawi ini tujuan utama kemudian setelah dimudahkan ada waktu yang longgar kita datang ke Masjid Kuba untuk sholat nah itu yang disunahkan itu yang dibenarkan jadi tujuan utamanya kita ke sini dulu, baru setelah itu kita sholat di Masjid Kuba. Ini yang dibenarkan. Atau adapun datang dari tempat yang jauh, bukan untuk ke Masjid Nabawi, tapi datang jauh-jauh untuk ke Masjid Kuba dan sholat di dalamnya, maka ini tidak diperbolehkan dan masuk di dalam larangan. Kemudian yang dimaksud dengan kula sabetin, setiap pekan atau setiap sabat di sini para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan sabat di sini? Apakah yang dimaksud hari Sabtu yang datang setelah hari Jumat? Atau pendapat yang kedua, kulla sabatin di sini adalah setiap pekan. Artinya setiap pekan tidak harus hari Sabtu. Tapi setiap pekan, setiap tujuh hari sekali beliau datang ke Masjid Kuba. Ada sebagian ulama yang mengambil pendapat yang pertama dan ada di antara mereka yang mengambil pendapat yang kedua. Dan wallahu alam yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Bahwasanya yang dimaksud dengan kula sabatin di sini adalah setiap pekannya. Karena hari Sabtu itu kalau dalam bahasa Arab itu ditambah al yaitu as-sabtu sebagaimana hari-hari yang lain al-jum'ah al-khamis al-arbi'a al-itsnin diawali dengan al adapun kalau tidak diawali dengan al maka maksudnya adalah pekan sebagaimana perkataan sebagian sahabat ma ra'aina asyams sabatan ya ketika turun hujan berhari-hari di kota Madinah mereka mengatakan kami tidak kami tidak melihat matahari selama sabatan yaitu selama satu pekan maksudnya Kemudian ucapan beliau wasallam Man tatahara Barang siapa yang bersuci fi baitihi di dalam rumahnya ini bukan merupakan syarat. Artinya kalau kita ingin mendapatkan pahala umroh harus bersuci dari rumah. Ini bukan merupakan syarat. Sebagian ulama mengatakan maksudnya ini adalah isyarat bahwasanya yang berkunjung ke Masjid Kuba ini adalah orang-orang yang ada di kota eh, yang ada di sekitar Masjid Kuba orang-orang yang berada di sekitar Masjid Kuba. Itu maksudnya. Termasuk diantaranya orang yang berziarah ke kota Madinah Datang ke sini, sholat di Masjid Nabawi Maka seperti mereka disunahkan untuk juga sholat di Masjid Kuba Jadi mantata harafi baiti ini ada isyarat bahwasanya yang berkunjung ke Masjid Kuba Ini adalah orang-orang yang berada di sekitar Masjid Kuba Jadi bukan merupakan syarat Seandainya kita datang ke Masjid Kuba tanpa bersuci Kemudian kita bersuci di tempat wudhu yang ada di Masjid Kuba kemudian kita sholat maka insya Allah kita dapat pahalanya. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya sholatun fi masjid Kuba ka umroh. Sholat sekali di masjid Kuba itu mendapatkan pahala umroh. Tidak disebutkan di situ bersuci. Ini menunjukkan bahwasanya pahala umroh ini bisa didapatkan termasuk orang yang tidak bersuci dari rumahnya. Kemudian tempat yang ketiga yang disunahkan untuk diziarahi adalah kuburan Rasulullah SAW dan juga dua orang sahabat beliau. Itu khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq dan khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW Zurul kubur Fa innaha tudzakkirukumul akhirah Adalah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian Termasuk diantaranya adalah Berziarah ke makam Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah Dan saat itu umur beliau adalah 63 tahun Beliau meninggal karena sakit Dan ketika beliau meninggal beliau meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri beliau, Ummul Mukminin Aisyah bintu Abu Bakar. Pada saat itu para sahabat radhiyallahu anhu berselisih pendapat tentang di mana Rasulullah SAW akan dikuburkan. Ada yang mengatakan di rumahnya, ada yang mengatakan dikuburkan bersama orang Islam yang lain di Baqi. Berselisih mereka. Dan perselisihan tersebut adalah termasuk perselisihan-perselisihan yang pertama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan, "Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu." Wahai para sahabat, aku telah mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu yang aku tidak akan lupa, tidak akan melupakannya. Aku tidak akan lupa dengan ucapan tersebut. Apa yang tidak pernah beliau lupakan adalah ucapan Rasulullah SAW, maka qabadallahu Nabiyan illa fil mawdhi alladhi yuhibbu ayyudfana Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat di mana nabi tersebut ingin dikuburkan di tempat tersebut. Inilah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat di mana nabi tersebut ingin dan cinta untuk dikuburkan di tempat tersebut. Artinya apa? Seorang nabi apabila meninggal di sebuah tempat dikuburkan di tempat terse tersebut, tidak dipindah di tempat yang yang lain. Para sahabat eh, radhiyallahu anhu mereka mendengar. Setelah mendengar hadis ini selesai perselisihan. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan, oh enggak, bagusnya kita kuburkan di baki. Karena apa? Karena sudah ada hadisnya. Dan inilah harusnya adab seorang muslim dan juga muslimah. Ketika terjadi perselisihan di antara kita dalam sebuah masalah, kalau misalnya sudah ada ayat yang jelas, sudah ada hadis yang jelas yang sahih, maka tidak boleh di antara kita merasa berat dengan keputusan Allah dan Rasulnya. Ini harusnya menjadi pelajaran bagi bagi kita. Akhirnya Rasulullah SAW dikuburkan di rumah Aisyah radhiallahu anha. Itu tepatnya di tempat tidur ketika beliau mening meninggal. Itu dijadikan kuburan beliau. Kemudian akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah dan beliau meninggal dua tahun kemudian. Dan umur Abu Bakar saat itu adalah 63 tahun. Dua tahun setelah meninggalnya Rasul, Abu Bakar meninggal dan umurnya 63 tahun. Menunjukkan bahasanya Abu Bakar lebih muda daripada Rasulullah SAW. Lebih muda 2 tahun daripada Rasulullah SAW. Dikuburkan di belakang Rasulullah SAW. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini Rasulullah SAW paling kiblat, kemudian di belakangnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan kepalanya Abu Bakar ini sejajar dengan pundaknya Rasulullah SAW agak ke bawah. Persis di belakang Nabi sallallahu alaihi Kemudian dipegang kekhilafahan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selama 10 tahun. Kemudian beliau meninggal pada tahun 23 Hijriah dalam keadaan terbunuh, terdolimi. Dan dikuburkan di belakang Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah riwayat. Persis di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan kepalanya Umar bin Khattab sejajar dengan pundaknya Abu Bakar. Sehingga bentuknya seperti tangga. Cara berziarahnya kita datang dari arah depan. Seperti yang diajarkan oleh Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Kita datang dari arah depan, kemudian kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Umar. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jangan terlalu lama meninggalkan tempat dan kalau kita ingin berdoa dan mendoakan mereka bertiga, maka kita menghadap kiblat. Menghadap kiblat dan tidak menghadap ke kuburan. Menghadap kuburan kapan? Ketika kita mengucapkan salam. Sebagaimana kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang masih hidup, maka kita menghadap ke dia. Tapi kalau kita ingin berdoa, ini kita berbicara dengan Allah. Maka sunnahnya kita menghadap ke kiblat dengan mengangkat tangan. Kemudian perlu kita hindari di sini cara-cara yang tidak diperkenankan di dalam berziarah ke makam Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama adalah berdoa kepada Rasulullah SAW. Berdoa kepada Rasulullah SAW Tidak dilakukan bahasanya Rasulullah SAW Adalah manusia yang paling mulia Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada beliau SAW Tapi meskipun demikian Beliau adalah seorang hamba Seorang makhluk Makanya syahadah kita adalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahasa Muhammad adalah hamba Allah dan juga utusannya. Artinya seorang hamba bukan Tuhan. Tidak boleh disem, disembah. Artinya seorang Rasul harus diikuti. Tidak boleh kita dustakan, tidak boleh kita hina. Jadi beliau adalah seorang hamba dan Rasul. Seorang hamba tidak boleh disembah, dan seorang Rasul harus kita taati dan kita ikuti. Jadi berdoa kepada Nabi SAW Meminta kepada beliau Ini termasuk syirik Dan Rasulullah SAW bersabda ad doau huwal ibadah Doa itu adalah ibadah Kalau ibadah maka tidak boleh kita serahkan Doa tersebut kepada selain Allah Di antara hal yang perlu kita Ingatkan di sini Termasuk kesalahan adalah Meletakkan kedua tangan seperti kalau kita sholat Ketika kita berziarah ke makam Rasulullah SAW jadi kalau kita mau berziarah mengucapkan salam biasa saja. Ya tidak perlu kita meletakkan kedua tangan di atas dada seperti ini. Karena ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dilakukan ketika salat. Kemudian juga dilarang kita bertamassuh yaitu mengusap-ngusap dinding yang ada di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk wasilah, termasuk perantara menuju kesyirikan. Kemudian juga jangan kita terlalu sering berziarah ke makam Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW melarang yang demikian. Boleh mengatakan, La taja'alu qabri عيدا Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai aid. Aid itu adalah tempat yang sering diziarahi. Sebagaimana aid, solatul aid atau hari raya aid, ini adalah zaman yang sering, yang sering berulang-ulang. Demikian pula tempat. Itu dinamakan Eid karena sering diziarahi. Beliau mengatakan janganlah kalian jadikan kuburanku itu seperti Eid atau tempat yang diulang-ulang. Artinya sehari sampai dua kali, tiga kali berziarah ke makam Rasul. Kalau kita ingin mengucapkan salam, maka di mana saja. Makanya setelah beliau mengatakan ucapan ini atau sabda beliau ini, la taj'aru qabri aidan, beliau mengatakan wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan berselawatlah kalian kepadaku karena sebenarnya selawat kalian itu sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi kalau kita mengucap, mengucapkan salawat, ingin mengucapkan salam, silahkan. Dan tidak harus kita langsung datang ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana saja kata beliau. Berselawatlah kalian kepadaku di mana saja kalian berada. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian di antara kesalahan dan insya Allah tidak ada di antara kita yang melakukannya adalah tawaf di sekitar makam Rasulullah SAW. Tawaf ini termasuk kekhususan Baitullah. Tidak ada tawaf selain di Baitullah. Termasuk di kuburan Nabi SAW atau di tempat yang yang lain. Ini tidak ada tawaf kecuali di rumah Allah yaitu di Ka'bah. Kemudian di antara kesalahan adalah sebagian atau yang dilakukan oleh sebagian saudara kita dan insya Allah orang Indonesia jarang. Saya belum pernah melihat adalah berdiri dari jarak jauh, kemudian menghadap ke makam Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan salam. Ya, sambil seperti ini kemudian menghadap ke makam Rasul, kadang di dalam masjid, kadang di luar masjid. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Kemudian juga mungkin ada di antara kita yang dititipin salam. Ya oleh sebagian saudara kita, tetangga kita, titip salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya juga tidak perlu. Karena di sana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat-malaikat yang tugasnya menyampaikan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati salam. Sesungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang mereka senantiasa berjalan-jalan di permukaan bumi. Tugasnya apa? Yuballighuni an ummati salam. Tugasnya satu, yaitu menyampaikan dari umatku salam. Menyampaikan dari umatku salam. Jadi kita tidak perlu titip salam kepada manusia. Karena ucapan salam yang kita lakukan di mana saja kita berada itu langsung disampaikan oleh makhluk Allah Swt wa itu malah malaikat. Oleh malaikat-malaikat Allah yang memang Allah tugaskan untuk menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampaikan kepada saudara kita, alhamdulillah tidak perlu saya sampaikan salamnya karena sudah disampaikan oleh para malaikat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Nasai dan hadisnya sahih. Kemudian perlu kita ketahui bahasanya tidak ada hadis yang sahih yang berisi tentang keutamaan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan berziarah ke makam Rasul itu dikatakan oleh para muhadithin, para ahli hadis yang tidak sedikit. Ya diantaranya Baihaqi, kemudian Daruqutni, Uqaili dan juga yang lain mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan berziarah ke makam Rasulullah SAW secara khusus itu adalah maudhu hadisnya palsu atau dhaifun jiddan atau hadisnya sangat lemah sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Jadi kita cukup dengan hadis yang sahih tadi yaitu zurul kubur fa innaha Kumul akhirah. Hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Kemudian tempat yang selanjutnya adalah yang keempat yaitu Makbaratul Baqi. Yaitu kuburan Baqi. Kuburan ini berada di sebelah timur selatan Masjid Nabawi. Dan termasuk kuburan yang lama. Jadi umurnya sudah 1432 tahun. Dan yang pertama kali dikuburkan di Baqi ini ada yang mengatakan Uthman bin Mas'un, ada yang mengatakan As'ad bin Zurarah dan keduanya dikuburkan pada tahun 2 Hijriah. Dan telah dikuburkan di pagi ini banyak di antara para sahabat-sahabat Nabi SAW. Di antara yang paling terkenal adalah istri-istri Nabi yang jumlahnya ada sembilan. Seperti Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah dan juga yang lain. Kemudian juga putri-putri Nabi yang jumlahnya ada empat dikuburkan di sana mulai dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Kemudian juga para sahabat Nabi seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan dan masih banyak lagi. Dan sampai sekarang baki ini masih digunakan untuk menguburkan orang. Jadi yang kita solatkan setiap hari di Masjid Nabawi ini langsung dikuburkan di baki. Dan sebagian besar kuburan sahabat yang tadi kita sebutkan itu sudah tidak bisa diketahui dan yang disebutkan di situ adalah kuburan fulan dan kuburan fulan maka ini adalah sekedar don, hanya sekedar perkiraan dan sunnahnya ketika kita datang ke sana adalah mengucapkan salam untuk semuanya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW beliau dulu mengajari para sahabat beliau untuk mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin awal muslimin wa inna insyaallahu lalahikun as'alullaha lana walakumul afiyah Kemudian yang kedua disunahkan kita untuk mengingat kematian. Karena sabda Nabi SAW, Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, Ala fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Karena sebenarnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi isinya kita mengucapkan salam. Dan salam maksudnya adalah doa dengan keselamatan. Kemudian yang kedua kita mengingat kematian dan dilarang kita sekali lagi untuk datang ke sana dan tujuannya untuk berdoa kepada orang yang dikuburkan di sana. Ini dilarang. Kalau kita ziarahnya ziarah yang syar'iyah, yang sesuai dengan syariat, yaitu mengucapkan salam dan juga mengingatkan kematian, maka orang yang berziarah dan yang diziarahi akan mendapatkan manfaatnya. Orang yang berziarah kita ini akan mendapatkan manfaat karena kita akan mengingat kematian yang akan mengingatkan kita kepada amal soleh dan juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dikuburkan akan mendapatkan manfaat, yaitu akan mendapatkan salam dari kita dari orang yang masih hidup. Adapun kalau orang yang datang ke sana berdoa kepada orang yang sudah meninggal, maka orang yang berziarah ya, sebelumnya siapa yang memiliki pertanyaan bisa diajukan pertanyaan pakai kertas yang ke depan dan yang belum punya kertas bisa mengambil kertas di depan ziarah yang syar'iyah, ziarah yang disyariatkan, maka orang yang berziarah akan mendapatkan faedahnya. Karena dia akan mengingat kematian. Dan orang yang mengingat kematian, faedahnya dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan segera memperbaiki amalannya. Dan orang yang sudah meninggal pun akan mendapatkan manfaatnya karena dia akan disalami, akan didoakan dengan keselamatan. Ini apabila ziarahnya sesuai dengan contoh Nabi SAW Yaitu dengan cara mengucapkan salam kepada mereka Dan juga dengan mengingat kematian Yang menziarahi maupun yang diziarahi Akan mendapatkan manfaatnya Tetapi kalau Menggunakan ziarah yang tidak disyariatkan Yaitu dengan cara meminta-minta kepada orang yang Sudah meninggal di sana Maka mudaratnya terhadap dua orang Orang yang menjarai mudaratnya apa? Dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan ini mudarat yang besar. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Orang yang meninggal tidak akan mengambil manfaat. Apa yang dia bisa ambil manfaatnya? Dari orang yang meminta kepada mereka jadi orang yang berziarah mendapatkan mudaratnya dan orang yang diziarahi, orang yang meninggal di sana tidak bisa mengambil man manfaat. Kemudian tempat yang kelima yang disunahkan untuk diziarahi adalah makbaratu Uhud. Makam Uhud yang posisinya kurang lebih lima kilo dari pintu masjid ini yang terletak di sebelah utara. Mereka adalah para syuhada, orang-orang yang meninggal pas perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Dulu Rasulullah SAW berziarah ke sana dan mengucapkan salam untuk mereka dan tidak ada salam yang khusus, akan tetapi salamnya seperti salam yang lain. Seperti yang kita baca kalau kita berziarah ke makam Uhud, eh, ke makam Baqi, yaitu Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah dan di Uhud di antara para syuhada yang dikuburkan di sana adalah Hamzah paman Nabi SAW kemudian Mus'ab bin Umar kemudian Handalah Abdullah bin Jahsh dan juga yang lain kurang lebih 70 orang syuhada dikuburkan di sana Kemudian apakah ada ziarah kubur bagi wanita? Ini ada khilaf dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada di antara mereka yang membolehkan karena keumuman hadis. Rasulullah SAW mengatakan zurul kubur, hendaklah kalian berziarah kubur. Ini adalah umum baik laki-laki maupun wanita. Kemudian mereka mengatakan hikmah ziarah kubur adalah mengingat kematian. Dan yang butuh untuk mengingat kematian adalah laki-laki maupun wanita. Sehingga mereka membolehkan ziarah kubur bagi wanita. Dan ada di antara ulama yang mengatakan tidak boleh ziarah kubur bagi wanita dan bahwasanya ziarah kubur itu disunahkan bagi laki-laki saja. Dalilnya La'ana Rasulullah SAW Zawaratil kubur Zawaratil kubur Dari hadisnya Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur Dan hadisnya Hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullah. La'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berjarah kubur. Apa maksudnya? Beliau berdoa kepada Allah supaya wanita-wanita yang berjarah kubur itu dilaknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah swt. Dan setiap amalan yang diancam dengan laknat maka ini termasuk dosa besar. Mereka mengatakan hadis ini mengkhususkan hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama zurul kubur itu adalah umum. Dikhususkan dengan hadis kita ini. Itu bahasanya Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Pendapat mana yang lebih kuat? Yang lebih hati-hati adalah pendapat yang kedua. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian besar guru-guru kami di sini. Jadi yang lebih hati-hati adalah pendapat yang kedua bahwasanya ziarah kubur itu hanya disunahkan bagi laki-laki saja. Seorang wanita apabila dia ngotot ingin ziarah kubur atau seandainya dia tidak ziarah kubur, maka dia hanya meninggalkan perkara yang sunnah. Seandainya itu memang sunnah atau dianjurkan, maka dia hanya meninggalkan suatu yang dianjurkan. Enggak masalah, cuma meninggalkan suatu yang dianjurkan. Tidak ada di antara ulama yang mewajibkan ziarah kubur, baik laki-laki maupun wanita. Tapi seandainya dia ngotot ingin ziarah kubur, berarti dia ada kemungkinan dia terkena apa? Laknat. Dan ini bahaya. Karena yang berdoa di sini Rasulullah SAW, la'ana Rasulullah SAW jawaratil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Ya, tentunya ini adalah sebuah ya bahaya, sebuah perkara yang membahayakan. Oleh karena itu, alhamdulillah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ibadah bagi wanita ini banyak. Bukan hanya ziarah kubur. Ya. Puasa sunnah dengan berbagai jenisnya. Banyak bisa kita kerjakan. Puasa Dawud, puasa Senin Kamis, tiga hari setiap bulannya. Salat nafilah banyak bisa kita kerjakan atau bisa dikerjakan oleh seorang wanita. Membaca Al-Qur'an, berzikir, Alhamdulillah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ibadah ini bah, banyak dan bukan hanya ziarah kubur. Oleh karena itu kita katakan yang lebih hati-hati adalah pendapat yang kedua. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan ini adalah lima tempat yang disunahkan, yang disyariatkan untuk diziarahi dengan maksud untuk mengamalkan amalan di sana. Adapun tempat-tempat yang lain yang tidak kita sebutkan maka tidak disyariatkan untuk diziarahi dengan maksud untuk ibadah. Seperti misalnya Masjid Kiblatain atau Masjid Khandaq. Kalau kita datang ke sana dengan tujuan untuk beribadah dan meyakini bahwasanya di sana ada keutamaan tertentu, maka ini tidak benar. Tapi kalau kita datang ke sana hanya karena ingin melihat sejarah, maka ini diperbolehkan. Ya kalau hanya ingin melihat, oh bagaimana sih Masjid Kiblatain? oh bagaimana sih tempat ini? Ini karena sejarah maka diperbolehkan. Tapi kalau datang ke sana dengan keyakinan bahwa di sana ada keutamaan sholat di masjid kiblatain atau di masjid Qomamah atau di masjid tujuh misalnya, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam. sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajmain. Apakah sah umrah seseorang yang ketika bertahalul hanya sebagian rambut Apakah tahalul itu? Ya tahalul itu bagi laki-laki diberikan dua pilihan. Yang pertama mencukur rambut habis atau gundul. Atau yang kedua dipendekkan. Hanya, hanya ada dua pilihan. Kalau mau dipendekkan, maka dipendekkan semuanya. Yang depan, yang belakang, semuanya diratakan. Ya, jadi kalau mau dipendekkan, dipendekkan semua semuanya. Dan ini yang dinamakan dengan tahalul. Adapun wanita, maka pilihannya cuma satu, yaitu memendekkan. Itu dengan menjadikan e, rambutnya ini tiga, tiga bagian, kemudian dipotong ujungnya sepanjang satu ujung, satu ruas jari. Itu segini, kurang lebih dua senti. Yaitu dipotong ujung ujungnya. Dan dan wanita tidak boleh di, digundul, nggak boleh. Jadi pilihannya cuma satu, yaitu memendekkan rambut bagi wanita. Adapun laki-laki maka menggundul habis atau memendekkan rambut semua semuanya. Bolehkah kita mengucap mengangkat tangan dan mengucapkan salam kepada makam Rasulullah SAW ketika berziarah? Ketika salam tidak perlu kita mengangkat tangan. Ini tidak perlu kita mengatakan seperti ini misalnya. Atau mengangkat tangan seperti ini. Ini adalah ketika berdoa. Adapun mengucapkan salam seperti biasanya, tidak perlu kita menggerakkan tangan, kita mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah dan seterusnya. Apakah pahala seribu kali hanya kepada sholat saja atau kepada amalan lain seperti sholawat dzikir? Ya, seribu di sini hanya sholat saja. Karena beliau SAW mengatakan sholatun, Ya beliau langsung menunjukkan Mengatakan sholat. Ini tidak mencakup Sodakah dan juga malam-malam yang lain Lebih baik mana sholat sunnah di rumah atau di masjid Nabawi Lebih baik sholat di rumahnya Karena Rasulullah SAW ketika beliau mengucapkan hadis ini bahwasanya sholat sekali di rumah